Seberapa jauhkah batasan seorang wanita harus ditemani mahramnya ketika safar? Ya. Yakni sesuai jarak safar. Jarak safar itu adalah jarak, jarak yang membolehkan seorang buka puasa dan mengkasar solat. Ya. Dan ulama berbeda pendapat berapa ya jarak safar yang membolehkan seorang berbuka puasa dan mengkasar solatnya sehingga seorang wanita yang berpergian harus ditemani mahram. Iya, yang benar sebagaimana dikatakan Syekhul Islam bahwasannya jarak safar yang sesuai dengan syariat adalah sesuai dengan uh, adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Iya. Sesuai dengan adat masyarakat yang ada di tempat tersebut. Taib. Jadi misalkan kalau orang Banjarsari pergi ke Banjar itu menganggap jarak tersebut sudah merupakan jarak safar, ya, jarak yang cukup jauh, maka dianggap safar. Iya. Karinanya apa? Kalau ke Banjar biasanya harus nginap atau biasanya bawa perbekalan secukupnya. Sebagaimana perbekalan orang-orang yang melakukan safar. Iya. Maka itu sudah dianggap jarak safar. Iya. Dan kemajuan teknologi sekarang ini, ya, sehingga uh, safar yang jauh bisa menjadi dekat, ya, karena adanya pesawat, ya, angkutan-angkutan seperti mobil itu sama sekali tidak merubah hukum ya itu tidak merubah hukum taib Demikian wallahu alam.